Aduh kepalaku sakit sekali, tolong ambilin ikat kepala bu, tolong sekalian pijitin, cepat, cepat. Loh, Pak Buat, sakit kepala kok langganan, ya, pagi aduh-aduh, malam yong-yong, siang tolong, tolong, bosan aku Pak. Aduh bu, orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak, tolong ambilin obat. Oh, Ngeluh terus bapak ini, suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung Pak, ini loh cepat diminum, Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, <laughs> Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala. Medik 55 hilangkan sakit kepala. Hidupnya. Medik 55 produksi Kalbe Farma. PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio babat tanah leluhur, babat tanah leluhur. Oh, bangkitlah kalian semua. Aku akan memperkenalkan pembantu utamaku di istana Karang Sejana. Dia adalah Legawa Legawa bersama dengan lima orang tokoh lainnya di istana ini membantu para prajurit dan dalam menciptakan perdamaian. Hmm, ya. <laughs> Senang sekali berkenalan dengan sesama rekan kelompok dari Tuan Resi. Hah, iya. Nama saya adalah Rangkut saya membantu Tuan Resi di Istana Kencana Wungu. <laughs> Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok carimu hidung pilek lah Rapa bu Badan meriang ya Rokok pak Hidung mampet pak Rokok deh Sakit kepala lah Rokok loh mas Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya rokok dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Rokok. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga Ide cerita Cece Sukiar Pengarang cerita Peter Sponsen Teknik dan montase Jadi Enos Musik oleh Haris Sabar Dengan sutradara Thomas Agis pada seri yang ke-29 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Rifki sebagai Kilegawa, Wenda Lubis sebagai Si Amista, Niko Septiawan sebagai Ki Parangpungkur, Asti Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Elias sebagai Kibaru, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah menginap di rumah kakek dan nenek tua yang baik hati, kembali menyelamatkan Kibarung. Seorang pendekar undangan dari Kiparang Pungkur, dari kejaran para tokoh Karang Sedana di bawah pimpinan Kilegawa. Juga diceritakan pada malam harinya, Raden Purbaya dan Cempaka bermimpi melepaskan belenggu bunga yang mengikat dan memisahkan Hyang Wisnu dan Nyai Pohaci. Dan pada akhir kisah yang lalu, Raden Purbaya dan Cempaka yang tiba di gerbang kota raja, mendengar secara tidak sengaja laporan dari seorang prajurit Karang Sedana yang menyebut-nyebut kuil Siwa Agung. Untuk itu, keduanya segera mengikuti Kilegawa yang melarikan kudanya. dapat membuat para peronda curiga dengan berlari-lari seperti ini. Ah, sebaiknya kita ikuti dengan Aji Halimunan. Kita cari tempat untuk menerapkan Aji itu. Di tempat ini akan dapat menimbulkan kegemparan jika ada yang melihat kita tiba-tiba saja lenyap dari pandangan mata. Ah, mari ke sudut sana sebelum kuda-kuda itu semakin menjauh. dengan ajian Halimunan, Raden Purbaya mengikuti rombongan Kilegawa bersama-sama dengan Cempaka. Kalian semua tunggulah di sini. Biar aku yang masuk melapor pada Tuan Resi Amista. apa engkau berteriak-teriak? Um, uh, seorang pengawal hamba melihat hadirnya beberapa orang yang mencurigakan di sekitar kuil Siwa Agung sebelah barat kota raja. Hmm. Hmm. Hamba yakin di dalam kuil Siwa Agung saat ini telah berkumpul beberapa tokoh dari dunia kependekaran. Hmm. Aku yakin ini semua adalah perbuatan si pengemis usil. <laughs> Biarkan saja. Kalian tidak usah mengganggu mereka. Biarkan nanti pada saatnya mereka semua pasti akan berkumpul di alun-alun. Eh? Biarlah siasat mereka yang secara sembunyi-sembunyi datangnya akan kuhadapi juga dengan siasat sembunyi-sembunyi. Hmm. Oh, siasat sembunyi-sembunyi. Apakah maksud Tuan Resi? Aku telah menarik belasan tenaga dari berbagai tempat dan juga beberapa tokoh dari kerajaan-kerajaan tetangga yang berada di bawah kekuasaan kita telah kutarik kemari. Tetapi Tuan Resi, apakah para tokoh dan perwira-perwira dari kerajaan tetangga itu dapat dipercaya? Hmm. Apa maksudmu, Legawa? Mereka pada dasarnya bukanlah pengikut tuanku. Mereka adalah kaum kesatria yang tunduk karena berhasil tuanku kalahkan. Hamba khawatir pada satu saat mereka akan menjadi duri dalam setiap gerakan kita. <laughs> Jangan khawatir. Aku justru akan lebih dahulu mengumpan mereka menghadapi para pendekar yang akan kita hadapi. <laughs> Marilah masuk. Kau akan kuperkenalkan dengan mereka, Legawa. <laughs> nah, itu mereka. Mereka baru saja tiba beberapa saat setelah engkau memimpin perondaan. Oh, Bangkitlah kalian semua. Aku akan memperkenalkan pembantu utamaku di Istana Karang Sedana. Dia adalah Legawa. Legawa bersama dengan lima orang tokoh lainnya di istana ini membantu para prajurit dan dalam menciptakan perdamaian. Hmm, ya. <laughs> Senang sekali berkenalan dengan sesama rekan kelompok dari Tuan Resi. Hah, iya. Nama saya adalah Rangkut. Saya membantu Tuan Resi di Istana Kencana Wungu. <laughs> Mengingat waktu yang semakin sempit, sebaiknya biarlah aku saja yang memperkenalkan kalian. Hah? <laughs> Lihatlah, itu mereka kebetulan sekali duduk berjajar. Mereka adalah pembantuku dari lima negara bawahan Karang Sedana. Mereka adalah Kipangkut, Patingkali, Jagal Bandung, Kampil, Kalasoka, mereka berlima datang dengan membawa beberapa pembantu, yaitu perwira-perwira yang gagah dari kerajaannya. Nah, sekarang dengarlah tugas kalian saat ini adalah menyamar seperti rakyat biasa membaur di tengah keramaian di alun-alun. Hmm, iya. Yeah. Kami mengerti, Tuan. Mengamati jika saja ada orang-orang dari parang pungkur atau tokoh lainnya yang akan membebaskan anggota tongkat merah itu. Iya. Tetapi, bilakah kami harus bertindak? Dan siapakah yang kelak memberikan tanda atau perintah? Kilegawa akan memberikan perintah jika ia pun merasa pasti sasaran sudah di hadapan kalian semua. Ingat, kau pun harus melepaskan segala yang dapat menimbulkan kecurigaan. Sembunyikan senjata kalian di balik baju kalian masing-masing. Mengerti? Mengerti. Mengerti. Mengerti. Bagus. Jika begitu, bersiaplah dan segeralah berangkat. Tanpa setahu mereka, seluruh pembicaraan mereka di dalam pondokan kecil Resi Amista itu didengar oleh Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah menerapkan Aji Halimunan. Kita harus segera memberitahukan pada kakek orang Tungkur akan adanya rencana busuk dari Resi Amista ini. Iya, kita akan memberitahukan segera. Tapi sebaiknya kita masuk dan melihat keadaan Paman Raka Parumpang. Apa yang telah terjadi dengannya? Oh, iya, asalkan tidak terlalu lama adik Purbaya. Aku mengerti. Mari. Aduh kepalaku sakit sekali, tolong ambilin ini kepala bu, tolong sekalian pijitin, cepat, cepat. Tolong Pak Buat, sakit kepala kok ya, langganan, pagi aduh-aduh, malam yong-yong, siang tolong, tolong, bosan aku Pak. Aduh bu, orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak, tolong ambilin obat. Ngeluh terus Bapak ini, hmm. suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung Pak, ini loh cepat diminum, medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, <laughs> Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala. Medik 55 hilangkan sakit kepala. Tipnyo. Medik 55 produksi Kalbe Farma. Dengan tanpa diketahui seorang pun, Raden Purbaya dan Cempaka menuju ke bagian utama Istana Karangsedana di tempat mana Raka Parumpang bertempat tinggal. Oh, lihat itu adik Purbaya. Paman Raka Parumpang sedang duduk di muka kamarnya. Ya, Agaknya paman tidak kurang suatu apapun. Hei, itu ibunda Ratih Pudak Wangi, ibunda dari adik para Paramita. Mengapa ia berada di dalam kamar paman Raka Parumpang? Uh, apakah, apakah mereka telah menikah? Oh, iya, aku kira pasti begitu. Sudahlah, kita harus segera ke Pulau Siwa aku. Keadaan mereka tidaklah terlalu memprihatinkan. Resi Amista dengan kekuatannya telah menekan Paman Raka Parumpang. Kita pergi saja segera ke kuil Siwa Agung. Sementara itu pada saat yang hampir bersamaan di kuil Siwa Agung, belasan tokoh dari berbagai perguruan tengah berkumpul membicarakan masalah angkara murka dari Resi Amista. Dan di antara mereka terdapat Ki Parang Pungkur dan yang bersaudara Ki Barung serta belasan tokoh lainnya. Sayang sekali, pada saat ini hunting Wulan dan Raden Saga Palwaguna tidak hadir. Tetapi dalam suratnya yang aku terima ini, dia menyatakan akan segera datang kemari. Pada saat ini keadaan kandungannya yang mulai membesar kerap mengganggu keadaan dirinya. Sedangkan Raden Setakeling dan Sariti tidak berhasil dihubungi oleh anggota-anggotaku. Kukir, ketidakhadiran beberapa undangan Tuan Pungkur itu tidak usah menjadikan kita resah. Kita 19 tokoh utama. Masakan takut menghadapi Resi Amista dengan para antek-anteknya? Hmm, ya, benar. Engkau benar, Ki Baru. Kita tidak perlu takut pada mereka. Selama kita berpijak di atas kebenaran, tidak ada hal apapun yang menjadikan kita gentar. Tetapi Resi Amista. Kepandian itu sangatlah tinggi. Tidak ada seorang pun di antara kita di sini yang akan dapat menghadapinya. Oh, iya. Benar kata-kata Tuan Pungkur. Aku sudah pernah merasakan sendiri bagaimana hebatnya kepandaian resi asing itu. Tetapi jika kita menghadapinya bersama-sama, masakan tidak dapat kita lumpuhkan. Ah, ya, ya, ya. Jika saja itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya, mungkin itu benar. Tetapi saat ini keadaannya, ya, keadaannya sudah lain sekali. Resi Amista telah menguasai Aji Rawarontek. Ya. Ya, rawa rontek. Dengan aji tersebut, Resi Amista seakan-akan berubah menjadi iblis neraka yang tidak dapat kita hancurkan. Tidak dapat kita bunuh. Hmm. Tetapi apakah tidak mungkin kita membunuhnya jika kita memenggal kepalanya dan kita kuburkan di tempat yang berbeda? Ya, ya, ya. Aku kira itu adalah satu-satunya jalan yang dapat kita lakukan. Oh, siapa lagi itu yang datang? Apakah salah seorang dari yang kita tunggu? Ya, masuk. Uh, um, ampun, Bapak Ketua. Uh, tuanku, Tuanku Prabu Purbaya dan Tuan Putri Cempaka berada di luar. Prabu Purbaya. Oh iya ya. Oh, baiklah. Aku akan segera keluar menyambutnya. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu, badan riang ya. sakit kepala lah. Rokok loh Ma. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang bener itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh prokol itu loh yang bungkusnya warna ungu ada gambar orang tengok-tengok untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Ki Parang Pungkur segera bergegas keluar Sementara itu seluruh tokoh undangan memandang ke arah pintu dengan wajah yang mulai dirambati oleh harapan. Tidak beberapa lama kemudian, dari balik pintu itu muncul Raden Purbaya bersama dengan Cempaka. Salam hormat kami pada yang mulia Tuan Purbaya. Terima kasih paman-paman sekalian. Terima kasih kakek pungkul. Aku tahu pertemuan kalian hari ini Hari yang baik ini semata-mata adalah untuk menggulingkan kekuasaan Resi Amista dari Karangsedana. Untuk itu, aku mengucapkan terima kasih. Seluruh hadirin menunduk mendengarkan Prabu Purbaya yang mulai angkat bicara. Sementara itu beberapa orang di antara mereka, yaitu Ki Barung dan Danyang bersaudara, terpukau memandang dua orang muda di hadapannya yang sesungguhnya telah dikenalnya. Oh, Ternyata dua muda-mudi yang kutemui di jalan desa kemarin adalah Gusti Prabu bersama dengan Tuan Putri Cempaka. Benar-benar aku ini pantas untuk mendapat hukuman mati. Oh dia, dia yang telah aku kasari tadi malam adalah junjunganku. Tetapi kenapa dia tidak menjadi marah? Kenapa justru dia menolongku? Benar-benar oh, beliau adalah seorang raja yang bijaksana, seorang yang arif, Akan tetapi, untuk dapat mengatasi Resi Amista, kita harus benar-benar mencari cara dan jalan yang tepat untuk dapat mengalahkannya. Hamba mengerti akan kehebatan Resi Amista. Tetapi jika tuanku telah hadir kembali, tidak ada lagi yang menjadikan kami khawatir. Ah, benar. Kami semuanya menjadi sangat yakin bahwa Resi Amista akan dapat kita hancurkan. Ya, mereka semua benar tuanku Purbayan. Tuanku bisa membuktikannya nanti. Jika Resi Amista melihat kehadiran tuanku, mereka tentu akan berpikir banyak untuk tetap bercokol di istana itu. Hmm. Tetapi yang hamba inginkan saat ini adalah musnahnya resi asing itu. Sudah cukup banyak penderitaan yang dibuatnya. Hmm, oh ya, Apakah tuanku sudah mengetahui tentang peristiwa yang terjadi di Padepokan Gua Larang? Oh, tidak, Kek. Peristiwa apakah itu? Apa yang telah terjadi di sana, Kek? Uh, uh, sebaiknya... Um, sebaiknya nanti saja hamba ceritakan, Gusti. Ah, hamba tidak sanggup untuk mengungkapkan hal itu saat ini. Uh, Maafkan hamba tuanku. Oh, ada apakah sesungguhnya, Kek? Katakan saja. Aku kira tuanku Purbaya akan sanggup mendengarkan berita itu. Ya, Kek. Katakanlah. Apakah yang sebenarnya telah terjadi di padepokan Gua Larang? <sighs> Saat itu kami kira tuanku masih berada di padepokan ketika tiba-tiba saja terjadi kekacauan. Resi Amista datang memporak-porandakan padepokan itu. Besanku yang juga sahabatku, Wanayasa, telah gugur. Eh, Wanayasa, yang tewas. Ya, ya untuk menutupi rasa malu karena telah membuat para tamu undangannya mendapat susah. Ia tidak lagi dapat mengendalikan emosinya. Ia lalu menerjang Resi Amista tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri. Hah, dan akhirnya. Lalu, di manakah saat itu kakek Mamang berada? Apakah kakek juga tidak berhasil menahan amukan resamista? Ya, mungkin jika saat itu katanya tidak menjadi kumat. ia dapat menahan amukan resamista. Oh, lalu, lalu, apakah yang telah terjadi dengan kakek Mamangkuraya? Oh, apa yang telah terjadi dengan kakek? Apakah... Apakah... Ya... Kakekmu yang saat itu kumat kembali penyakitnya. Mendapat sebuah pukulan hebat dari resi asing itu. Dan... Dan ia pun tewas beberapa saat di pinggir arena. sekali, tolong ambilin ikat kepala bu, tolong sekalian pijitin, cepat, cepat. Loh, Pak Buat, sakit kepala kok langganan, pagi aduh-aduh, malam nyong-nyong, siang tolong, tolong, bosan aku Pak. Aduh bu, orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak, tolong ambilin obat. Ngeluh terus bapak ini, suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung Pak, ini loh cepat diminum, medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, <laughs> Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala. Medik 55 hilangkan sakit kepala. Sitnyo. Medik 55 produksi Kalbe Farma. Raden Purbaya menjadi gemetar karena menahan perasaan marahnya, menghentakkan seluruh emosinya dengan menghentakkan kaki ke lantai. Seketika itu juga kuil Siwa Agung seakan-akan tak runtuh. Nah, saudara pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? apakah Raden Purbaya dapat mengatasi kemampuan Resi Amista? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.